Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahman." Qul huwa rabbi la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ilaihi Dikatakan wahum mereka yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Yani musyrikin Arab kenal Allah. Tetapi mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Dan mengingkari sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di, di antara nama yang diingkari oleh mereka adalah Ar-Rahman. Sehingga Allah katakan, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulidullah awidur rahman, panggillah Allah atau panggillah dengan nama Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Silahkan panggil dengan nama Allah atau kalian panggil dengan nama Ar-Rahman, maka silahkan. Panggillah dengan nama yang manapun, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia. Ikhwan Maka prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang dikatakan di sini oleh musannif dan juga oleh syarih dan para ulama ahlu sunnah. Fa innahum asbatu lillahi ma asbatahu linafsihi. wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka, para salafus salih ahlu sunnah dan seluruh para ulama ahlul hadis mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya. Menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Atau yang asbatahu lahu rasuluh. Atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isbatan bila tamthil. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut bila tamthil tanpa menyerupakannya dengan makhluk wa tanzihan bila ta'til dan pensucian tanpa penolakan. Ini kalimat ini kalimat yang sungguh bermakna sangat luas. Kalimat isbatan bila tamthil untuk membedakan antara kelompok sesat yang menetapkan nama dan sifat Allah kemudian menyamakannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Melihat seperti kita melihat. Atau menyatakan dengan zatnya atau sifat dari zatnya. Menyatakan Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan. Maka dikatakan di sini dengan tegas. Bahwa para ulama ahlu sunnah menetapkan isbat bila tempil Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya. Sedangkan yang kedua, tanzihan bila ta'til. Bahwa ahlu sunnah mensucikan Allah tetapi tanpa penolakan sifat. Ta'til penolakan sifat. Untuk membedakan dari mereka-mereka yang dari satu sisi maunya mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang jelek. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Tidak mungkin Allah demikian dibela dan dijaga. Disucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan cara ta'til. Tidak mungkin Allah punya tangan. Maha suci Allah katanya. Maha suci Allah tidak mungkin Allah punya tangan. Padahal Allah sendiri yang menyatakan tentang tangan bagi dirinya. Berapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan kalimat yadullah, tangan Allah. Dan berapa banyak dalam hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang Allah, bahwa Allah menggenggam nanti di hari kiamat bumi dengan tangannya, langit-langit dengan tangannya, menggulungnya dengan tangannya. Apakah kita akan menolak seluruh apa yang Allah katakan dan seluruh apa yang Rasulullah katakan tentang sifat-sifat tadi? Maka tanzihan mensucikan Allah bukan dengan ta'til. Maka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dan mensucikan Allah tanpa penolakan terhadap sifat-sifat tersebut. Fa innal kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzati. Sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Yahtadi hadwahu. Berjalan persis di jalannya. Yakni kalau kita berbicara tentang asma dan sifat berarti kita berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Fakama annaha ulail mu'attilah dan sebagaimana para penolak sifat itu menetapkan bagi Allah zatnya la tushbihul zawat mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada zatnya tetapi tidak menyerupai zat apapun sehingga tidak bisa disifati dengan sifat apapun katanya. Ini para penolak sifat mengatakan begitu. Padahal kalau berbicara tentang sifat berarti berbicara tentang zat. Kalau menyatakan tidak ada sifat berarti tidak ada zat. itulah kebodohan mereka para penolak sifat. Mereka mengatakan ada zat tapi tidak mau menyatakan sifat-sifatnya. Wa ahlu sunnah yaquluna dzalika. Sedangkan ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah memiliki zat. Dan benar, Allah zatnya tidak sama dengan makhluk. Tetapi mereka menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis dengan tetap menyatakan sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Nama-nama tersebut tidak bermakna sama seperti nama-nama pada makhluk. Wa yuthbitu ma wasafa Maka mereka ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wa wasafahu bihi Dan menetapkan sifat-sifat yang Rasulullah mensifatkan Allah dengannya. Sifat kamalihi wa nu'uti jalalih. Sifat-sifat yang sempurna. Dan sifat-sifat yang mulia. La tushbihu sifat-sifat khalqih. Tidak menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak sama sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha sempurna dengan sifat-sifat makhluk. Fa innahum amanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka ahlu sunnah beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan beriman pula dengan sunnah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih walam yatanaqadu dan mereka tidak mempertentangkannya satu dan lainnya, tidak mempertentangkan antara ayat dengan ayat, tidak mempertentangkan antara hadis dengan hadis. Mereka menerima semua apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang asma dan sifat dan mereka katakan semua itu kita imani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Allah memiliki nama-nama tersebut dan juga meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa ulaikal mu'attilah adapun mereka para penolak-penolak sifat kafaru Bima fil kitab wa sunnah. Mereka pada hakikatnya kufur, ingkar, mengingkari apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah. Hanya saja mereka mengingkarinya dengan alasan-alasan bodoh. Kami tidak bisa menerima Allah memiliki sifat ini. Ini ada dalam Quran. Ya walaupun ada dalam Quran mungkin maknanya makna lain kata dia. Kalau Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab boleh ditarik maknanya kepada makna lain yang mereka membuat dua makna bahwa makna itu ada makna zahir ada makna batin kata mereka walaupun makna zahirnya tangan tapi makna batinnya lain walaupun makna zahirnya adalah di atas arsnya tetapi makna batinnya lain walaupun makna zahirnya begini tapi makna batinnya lain kata mereka kalau ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah katakan turun dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham. Kalau ternyata boleh diseret kepada makna lain yang tidak dipahami oleh bahasa Arab. Yang dianggap makna batin, yang dianggap makna yang terkandung, tersirat, yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Maka niscaya akan gugurlah hukum-hukum Quran seluruhnya. Kenapa gugur? Karena niscaya setiap orang akan berkata, ini maknanya bukan begitu. Kalau dikatakan ini dalam Quran haram, itu maknanya haram itu adalah halal. Bagaimana? Itu makna zahirnya haram, makna batinnya halal. La haula la quwata illa billah. Akan gugur semua hukum akan gugur semua berita, semua riwayat, semua cerita para anbiya, semua kisah para anbiya akan gugur syariat Islam seluruhnya. Kalau dikatakan bahwa Quran, ayat-ayat Quran boleh diseret kepada makna-makna lain selain makna yang nampak, makna yang zahir. Maka khonifidina azakumullah. Bahwa ahlu sunnah bukan ahlu zahir, tetapi mereka memiliki prinsip zahir ayat itulah yang pertama ditunjukkan oleh kalimat bahasa Arab. Maka tidak boleh keluar dari makna zahir kecuali ada dalil-dalil lain yang menunjukkan maknanya bukan makna zahir. Kalau dikatakan aula mastumun nisa dan jika kalian menyentuh wanita disuruh disuruh untuk mandi kembali. Apa maknanya? Makna zahirnya lamas maknanya menyentuh. Tetapi ada dalil-dalil dari Ibnu Abbas dan lainnya dari para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa aula mastumun nisa itu adalah ma'tumun nisa. Menyentuh para wanita maknanya adalah menjimai para istri. Maka selesailah. Yang dipaham atau yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jima. Kok keluar kepada makna lain selain makna dohirnya? Makna dohirnya kan menyentuh. Naam, karena ada dalil lain. Kalau saja tidak ada dalil lain, kita akan mengatakan menyentuh perempuan, walaupun istri sendiri, walaupun anak sendiri, batal wudhunya. Dan batal apa yang dia sudah miliki dari toharah. Bagaimana? Ikhwanifidina azakumullah. Mereka subhanallah, subhanallahil azim, aneh. Dalam masalah asma dan sifat mereka mentakwil-takwilkan. Asy'ariyah menakwilkan kepada makna-makna lain. Makna bahirnya ditinggal. Tapi ketika bicara yang tadi, masalah wudhu, nyentuh perempuan batal. Walaupun istri sendiri. Kenapa alasnya aula mastumun nisa? Loh, yang ada dalilnya bahwa maknanya adalah jama'atumun nisa, kalian tidak mau keluar dari makna dohirnya. Ketika masalah asma dan sifat, yang masalah gaib, yang kita tidak tahu makna selain apa yang zahir, kita tidak melihat Allah, kita tidak pernah tahu tentang Allah, apa yang Allah beritakan. Kok berani menakwilkan, menarik dari makna zahir kepada makna lain? Kenapa tidak kita katakan saja secara sederhana bahwa apa yang dikatakan dalam zahir ayat ini kami beriman. Dan kami percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata disebutkan dalam Quran. Dan kita katakan dengan sederhana, Matanya dan tangannya tentunya tidak sama dengan mata makhluk manapun, dengan tangan makhluk manapun. Selesai. Laisa kamislihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti pada hakikatnya, Ahlus sunnah percaya, beriman dengan Quran dan sunnah, sedangkan mereka kufur terhadap Quran dan sunnah. Apa yang dikatakan dalam Quran ditolak. Apa yang dikatakan dalam hadis ditolak. Dengan berbagai macam alasan-alasan walam dan mereka walam yu'minu bih dan mereka tidak beriman dengannya. Wa tanaqadu fabatala qaulul mu'attilin. Maka akhirnya agama mereka sungguh kontradiktif. Saling bertentangan antara ucapan mereka dengan ucapan yang lain. Antara prinsip mereka yang satu dengan prinsipnya yang lain. Tanaqadu. Fabatala qaulul mu'attilin maka gugurlah ucapan para penolak sifat bil akli wan nakli, gugur secara akal dan nakal. Secara nakal, nukilan secara dalil sudah kita katakan. Dalam dohir ayat dohir hadis sangat jelas mereka menentangnya. Secara akal pun sudah jelas. Sudah kita katakan bahwa mereka dalam keadaan menakwilkan tanpa ilmu, tanpa dalil. Walillahil hamdi wal minnah. Maka jelaslah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu dalal. Perbedaan antara orang yang mengikuti sunnah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa ijma'u ahli sunnah minal sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim wa a'immatil muslimin. Dan Alhamdulillah atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin khususnya para imam-imam ahli sunnah Alhamdulillah di atas prinsip inilah seluruh para sahabat dan seluruh ahli sunnah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam-imam. Seluruhnya sepakat dengan madhab ini. Dengan pendapat ini. Kalau kita bertanya, kenapa orang-orang yang mengaku syafi'i sekarang di zaman kita, di Indonesia ini, kok kebanyakan mereka menakwilkan sifat-sifat? Katanya itu madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya para ulama, para imam-imam secara sepakat. Iya. Karena mereka sesungguhnya tidak syafi'i murni. Dan itu terang-terangan. Mereka katakan sendiri dalam tulisan-tulisan mereka bahwa kami berjalan di atas fikih syafi'i, akidah asy'ari, dan tarekat sufi. Ini tertulis dalam dasar agama mereka atau dasar organisasi mereka. Berarti kita katakan bahwa itu bukan dari Imam Syafi'i, itu dari Asy'ari dan Asy'ari dari atasnya lagi dari Mu'tazilah Apakah dari Jahm bin Safwan atau dari Wasil ibni Atta atau dari tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya. Ikhwanifidina azakumullah, Imam Ash'ari sendiri telah taubat. Kalau bisa dikatakan imam. Masih dipertanyakan lagi. Sebagian menyatakan terlalu mutasahil kalau memberikan nama imam padanya. Nah, Al-Ash'ari sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ghafarallahu lahu. Dalam keadaan taubat di akhir hayatnya. Dan menulis penyesalannya. Kenapa dia menaklukkan sifat dan seterusnya. Kenapa kok kaum muslimin sampai hari ini masih mengikuti madhab salahnya? Wallah, kalau saja tidak kena hidayah dari Allah, tentu kita pun akan sesat bersamanya. Akan tergelincir bersama mereka. Dan kita berharap semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin, kepada sunnah. Maka ini tidak bisa dibantah. Memang ijma' sepakat seluruh para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in untuk menerima semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mengimaninya dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Mensucikan Allah dari tamsil. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya tanpa menolak sifat. Ikhwanifidina azakumullah. Bukti kalau mereka sepakat. قد صنف ulama رحمهم taala تعالى في الرد على الجهمية jahmiyah والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم mu'tazilah wal Para ulama telah menulis kitab-kitab. Telah menulis kitab-kitab rahimahullah dalam membantah Jahmiyah, aliran Jahmiyah, aliran Mu'attilah, para penolak sifat, aliran Mu'tazilah yang menakwil-nakwilkan sifat dan juga aliran Asy'ariyah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan muhannatsin Mu'tazilah. Muhannatsi Mu'tazilah. Mereka adalah Mu'tazilah banci. Kenapa dikatakan Mu'tazilah banci? Karena setengah-setengah. Diambil sedikit, ditolak sedikit. Ini Mu'tazilah setengah-setengah setengah-setengah atau seluruhnya tetap sesat. Tidak bisa dikatakan yang setengah-setengah itu lebih ringan daripada yang seluruhnya. Apa maknanya lebih ringan? Kalau ternyata sama sesatnya dalam artian sama menolak sifat. Saya tanya kepada mereka yang memiliki akal. Orang yang menolak satu ayat dengan orang yang menolak sepuluh ayat. Apa hukumnya? Sama atau tidak sama? Saya setuju dengan Quran ini. Tapi ayat ini saya tidak bisa terima. Apa hukumnya? Kafir. Sang yang satu lagi menyatakan saya menolak sepuluh ayat dalam Al-Quran. Yang lain mengatakan saya satu surat, yaitu surat Al-Lahab saya tidak bisa terima. Semuanya kafir dan sama kekafirannya. Maka ikhwanifidina azakumullah bukan banyak-banyakan, bukan sedikit-sedikitan. Tetapi siapa yang lancang, berani kepada Allah, maka satu saja buktinya sudah cukup kalau dia adalah seorang yang menyimpang sesat. Karena dia telah lancang berani menyeret makna ayat Quran kepada makna lain. Makna hadis Rasulullah kepada makna lain. Yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Menafsirkan kepada makna lain yang tidak terkandung dalam bahasa Arab sekalipun. Subhanallah. Apakah Quran ini turun dengan bahasa sang sekerta? Al-Quran ini turun dengan Quran dan Arabian. Turun dengan bahasa Arab maka jelas apa yang dipahami oleh bahasa Arab, yang dipahami oleh orang Arab, maka itulah zahir yang dimaukan dari Quran. Tidak bisa digeser kepada makna lain kecuali ada dalil yang yadullu alaih. Kecuali ada karina, karina yang tadullu alaih. Ada dalil dan bukti yang menunjukkan kalau makna itu bukan makna zahir. Ikhwanifidina azakumullah bolehkah? Dijadikan sebagai dalil, sebagai korinah? Tidak mungkinnya Allah sama dengan makhluk. Bisa nggak ini sebagai alasan? Karena mereka sebagian tidak dikafirkan oleh para ulama karena beralasan saya bukan tidak punya dalil. Saya menakwilkan kepada makna lain karena ada dalil atau ada korina. Apa korinanya? Korinanya adalah laisa kamislihi syaih. Allah tidak sama dengan apapun. Maka kalau begitu, karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, masa Allah punya tangan? Nggak mungkin dong. Kalau punya tangan berarti makhluk punya tangan berarti sama dengan makhluk. Maka nggak mungkin. Berarti harus ditakwilkan kepada makna lain. Ini korinahnya. Jadi kita pun menakwilkan kepada makna lain dengan korinah. Bisakah diterima korinah ini? Kita jawab dan dijawab oleh para ulama juga dengan jawaban yang hampir sama bahwasanya tidak mesti menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dengan menolak sifat tadi. Tidak mesti kalimat Allah tidak sama dengan makhluk, konsekuensinya adalah bahwa Allah tidak punya tangan. Karena kalau punya tangan sama dengan makhluk. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak kita katakan Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya dan tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan tangan siapapun dan jangan tanya kayak apa atau seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Jangan dibayangkan seperti patung berhala, jangan dibayangkan seperti ini seperti itu jangan. Karena tidak mungkin akan ada yang tahu seorang pun. Maka kita katakan saja sesuai dengan ketinggiannya dan kemuliaannya. Yaliqu bi Yaliqu bi ini sesuai dengan keagungannya. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Maka ikhwan azzakumullah berarti alasan tadi bukan korinah. Korinah tadi tidak bisa diterima bahwa itu adalah alasan untuk menafsirkan ayat tadi keluar dari dohirnya. Tidak bisa. Karena cukup dengan kalimat laisa kamislihi syai, kita katakan berarti tangannya tidak sama dengan makhluk. Berarti zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya pun tidak sama dengan makhluk. Kontradiksinya mereka adalah kalau mereka beralasan dengan kalimat itu. Dengan kalimat laisa kamislihi syai, boleh menakwilkan ayat kepada makna lain menakwilkan sifat kepada sifat lain. Mereka menolak sifat tingginya Allah, mereka menolak sifat tangan bagi Allah, mereka menolak sifat mata bagi Allah. Maka kita katakan sekarang, kenapa tidak kalian tolak juga sifat mendengar dan sifat melihat? Allah tidak mungkin melihat, karena melihat sama dengan makhluk. Kenapa mereka tidak tolak? Kenapa tidak tolak sekalian seperti Jahmiyah? Jelas kalau Jahmiyah kafir dikafirkan oleh para ulama karena menolak seluruh sifat, tidak terkecuali. Tapi Asy'ariyah mendengar melihat diterima sifat-sifat itu. Kenapa kamu terima? Nanti kalau Allah mendengar sama dengan kita. Kita mendengar, Allah mendengar sama. Berarti harus tolak dong. Menurut madhabmu, menurut prinsipmu. Kata mereka, yang nggak sama. Allah maha mendengar, kita pendengarannya terbatas. Kenapa nggak kamu katakan seperti itu kepada tangan tadi? Tangan Allah Maha Mulia. Sedangkan tangan kita sangat lemah, terbatas. Kenapa nggak katakan begitu? Hati-hati manusia baina usbu'aini min asabi'ar rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Bisakah kita membayangkannya? Wallah tidak mungkin bisa membayangkannya. Kita nggak punya ilmu dan kita nggak tahu. Bagaimana Allah Dua jemarinya bisa membolak-balikan hati seluruh manusia yang jutaan miliaran manusia. Berarti jelas tidak sama dengan makhluknya. Tetapi kalimat yad sudah sangat jelas dalam Quran dan sudah sangat jelas dalam hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qad ulama. Maka para ulama pun menulis kitab-kitab untuk membantah. Membantah jahmiyahnya, membantah Mu'attilahnya, membantah Mu'tazilah, dan juga membantah Al-Asyairah, Asy'ariyah. Dan lain-lain dari mereka kelompok-kelompok sesat dalam masalah asma dan sifat. Fi ibtali hadhil bid'ah wa ma fiha minat tanaqud wa tahafut. Untuk membantah apa yang ada pada mereka. Untuk menggugurkan prinsip-prinsip batil mereka. Kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan tanakut mereka, kontradiksi yang ada pada mereka. Wattahafut berbagai macam penyimpangan yang ada pada mereka. Di antaranya para imam yang menulis kitab-kitab bantahan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok sesat ini dalam masalah asma dan sifat seperti Imam Ahmad Raddihil Masyhur. Beliau memiliki bantahan yang masyhur, yang terkenal dalam membantah kelompok-kelompok yang menolak asma dan sifat tadi. Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, atau Asyairah. Wa kitab sunnah libnihi Abdullah dan juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah bin Ahmad. Juga terkandung dalamnya bantahan kepada mereka para penolak sifat. Dan juga penulis kitab Al-Haidah Abdul Aziz Al-Kinani dia membantah Bishr Al-Merisi yang juga sejenis dengan mereka tokohnya bahkan yang menolak asma dan sifat atau menakwil-nakwilkan sifat Bishr al-Marisi. Ya. Wa kitabus sunnah li Abi Abdullah al-Marwazi dan juga kitab as-sunnah yang ditulis oleh Abu Abdullah al-Marwazi rahimahullah. Ya. Dan juga ada bantahan dari Uthman ibn Sa'id alal al anid wa huwa Bishr al-Marisi. Bantahan terhadap seorang kafir yang menentang yaitu Bishr al-Marisi. Sampai disebutkan di sini dengan kufur karena menentang ayat-ayat, menentang hadis-hadis secara zahirnya. Nah, oh, kitab tauhid lil Imam al-A'immah, li Imam al-A'immah Muhammad ibn Khuzaimah asy-Syafi'i dan juga kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Muhammad ibn Khuzaimah asy-Syafi'i, salah satu tokoh ulama dari madhab Syafi'i. Wa kitab Sunnah li Abi Bakar Al-Khallal dan juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Khallal dan juga kitab Abu Uthman al sabuni al syafii yang kitabnya sudah kita baca di majlis ini di masjid ini. Alhamdulillah. Yang ini tulisannya Abu Uthman As-Sabuni Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Bukankah kita telah baca di dalamnya membantah semua aliran-aliran penolak sifat apakah dari Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan juga Syekhul Islam Al-Ansari dan juga Abi Imran Abdul Bar An-Numari. Wa khalqun kathir min ashabil a'immatil arba'ah. Dan sekian banyak imam-imam dari imam-imam madhab yang empat. Bayangkan, tidak berbeda antara imam-imam yang empat. Dan para imam-imam yang merupakan madhab-madhab mereka. yakni ulama madhabnya ulama madhab Hanafi, ulama madhab Maliki, ulama madhab Hambali, dan juga ulama madhab Syafi'i. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka. Wa ahlul hadith, wa min, wa min mutaakhirihim, dan juga para ahlul hadith. Para tokoh-tokoh ahlul hadith yang kita kenal. Apakah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua para ahlul hadith dari ashabus sunan, ashabul masanid, mereka semuanya dalam keadaan menulis bantahan-bantahan terhadap mereka yang menolak sifat. Apakah menolak dengan takwil atau menolak dengan anid, dengan penentangan juhud ataupun menolak dengan kalimat tafwil. Ini maknanya serahkan pada Allah. Saya nggak tahu. Nggak mau menerjemahkan sekalipun. Ini ya diturunkan oleh Allah kalimat ini bahasa Arab. Ya tapi maknanya tidak bisa kita tafsirkan. Tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa dipahami. Ini juga menolak sesungguhnya. Artinya lafadznya diterima, maknanya ditolak. Di antara mutakhirihim, di antara orang-orang terakhir dari mereka ahlul hadis adalah Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibnu Qudamah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya dan muridnya yang terkenal Ibn Qayyim rahimahullah Falillahil hamdi wal minnah. Maka kita bersyukur segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya dan kebaikannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kaum muslimin. Masih dibangkitkan sekian para ulama yang mengingatkan agar jangan sesat bersama mereka. Mereka itu menyimpang dan ditulis dalam buku-buku mereka. Alhamdulillah ala ni'amihi wa minnatihi ala baqa'is sunnah dan kita bersyukur atas nikmat dari Allah yaitu tetapnya sunnah terjaga wa ahliha dan juga terjaga ahluha sunnah wa ahlus sunnah terjaga dengan izin Allah dengan takdir dari Allah sunnahnya terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan ahlus sunnahnya pun terjaga selalu Allah bangkitkan penggantinya penggantinya penggantinya terus demikian Ma'a ahwa'i wa al ara' walaupun tafarruq al-ahwa, walaupun berbagai macam firqah-firqah hawa nafsu, pengikut-pengikut hawa nafsu, sekian banyak bercerai-berai dan sekian banyak mereka bermunculan. Setiap zaman muncul nama baru. Setiap zaman muncul nama baru lagi. Walaupun secara garis hampir sama, Khawarij yang dulu dengan Khawarij yang sekarang, secara garis merahnya sama. Hanya nama mungkin berbeda. Hanya kualitas mungkin berbeda. Atau mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan rinciannya. Adapun globalnya sama. Apakah khawarij yang sekarang ataupun khawarij yang dulu. Hanya saja yang dulu rajin ibadah, yang sekarang malas ibadah. Itu aja. Kita lihat khawarij-khawarij sekarang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Bagaimana ibadahnya? Jangan ditanya. Ya. Mereka bahkan membedakan antara Madani dengan Maki. Zaman Makiyah dan zaman Madaniyah. Kata mereka, kalau di zaman Makiyah itu belum diwajibkan ibadah-ibadah seperti puasa, seperti sholat, seperti ini, seperti itu. Kalau Madaniyah baru diwajibkan. Sehingga sebelum punya negara Islam, sebelum punya NI, negara Islam, maka kita kaum NII, jangan sholat dulu, jangan puasa dulu, jangan ini dulu, jangan itu dulu. Karena ini masih Mekah. Periodenya periode Mekah, adanya hanya perjuangan bagaimana mendirikan negara Islam. Sehingga ikhwanifirina azakumullah, kelompoknya Abu Toto, yang sampai mereka membolehkan murid perempuannya untuk melacur. Ini bukan tidak punya takwil-takwil. Mereka punya bahwa ini masih makiyah katanya. Lihat bedanya. Khawarij yang dulu dikenal orang yang paling rajin ibadah. Kata Ibn Abbas, aku melihat mereka, Radiyallahu taala anhuma. Aku melihat mereka, dahi mereka hitam karena banyaknya sujud. Kulit mereka kuning karena kurangnya tidur, selalu sholat malam. Dan mereka kurus karena mereka selalu puasa di siang hari dan sholat malam. Ini khawarij yang dulu, yang diperangi oleh kaum yang ahlus sunnah Khawarij sekarang sudah mengkafirkannya sama dengan Khawarij dulu. Ibadahnya, na'udzubillahi min dhalik. Tanya saja kepada mereka yang pernah masuk tersesat bersama lembaga kerasulan. Yang muncul di Bandung sana. Sama, takfirnya takfir Khawarij. Tetapi bagaimana ibadahnya? Ibadahnya menyatakan bahwa ini masih makiyah. Belum perlu, belum perlu, belum perlu. Na'udzubillahi min dhalik. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan yang demikian. Maka muncul Kalimat baru, kalimat baru kalau tanpa ilmu. Kalau kita nggak memahami ilmu din, la Quran wala sunnah, maka kita nggak ngerti ini apa ini. Yang dulu sudah dikatakan khawarij, ini nama baru lagi. Namanya lain. Bingung lagi. Apa ya? Sama nggak sama yang itu? Karena dulunya taklid. Pokoknya kata fulan itu khawarij cukup. Nggak ditanya kenapa dikatakan khawarij apa dalilnya? Apa buktinya? Sehingga kalaupun ada khawarij lain dengan baju yang baru, dia akan tahu ini juga sama khawarij. Dia akan tahu ini juga sama, ini juga sama. Mungkin di zaman mendatang akan muncul kelompok-kelompok baru lagi yang aneh-aneh. Tetapi dengan ilmu kita akan tahu mana kelompok yang masih ada di atas sunnah dan mana kelompok-kelompok yang menyimpang ke jalan-jalan sesat. Ikhwan dan Allah swt menjanjikan untuk terus ada. Rasulullah SAW memberitakan agar atau akan tetap adanya kelompok yang berada di atas sunnah. La tazalu kata Rasulullah. Ta'ifatun min ummati zahirina alal haq akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak dirugikan dan tidak merasa rugi dengan adanya orang-orang yang mengacuhkannya, tidak menolongnya, memboikotnya, tidak merugikan mereka dan mereka tidak merasa dirugikan. Tetap di atas kebenaran. Ikhwan bukan untuk rebutan mengaku sayalah yang selamat, bukan untuk itu. Diberitakannya berita ini adalah untuk memberi semangat agar kita mengkaji, mempelajari siapakah mereka dan berupaya untuk berjalan di jalan mereka. Adapun ciri-cirinya sudah disebutkan. Zahirina alal haq. Menegakkan kebenaran. Dan disebutkan pula dalam hadis lain ciri-cirinya. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan. Mitluma ana alaihi yawmu ashabi. Seperti yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini ciri-cirinya. Maka apa yang kita lakukan? yang kita lakukan sebelum pengakuan-pengakuan, sebelum rebutan nama dan pengakuan, yang harus dilakukan adalah pelajari apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Dan berupayalah untuk ikuti mereka. Jangan pengakuan-pengakuan tapi tidak berupaya, tidak berusaha, Tidak belajar. Taklid, Tidak tahu menau. Pokoknya saya ahlu sunnah, saya salafi, saya pengikut, dan saya ta'ifah mansurah. Dari mana? Ikhwan ibn azakumullah. Berupayalah dengan belajar dan mengkaji apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mitluma ana alaihil yam wa ashabi. Di antaranya masalah asma dan sifat. Bagaimana para sahabat dalam asma dan sifat? Bagaimana para tabi'in pengikut para sahabat dalam asma dan sifat? Mereka semuanya yu'minuna bila tamzil. Wa yunazzihuna Allah bila ta'til. Mereka beriman dengan semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang ada dalam Quran dan Sunnah tanpa menyamakan dengan makhluk, dan mereka mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Dengan demikian, maka ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu harus atau dalam keadaan terus mereka menjalani prinsip ini. Sehingga sebelum ada pengakuan atau sebelum kita teriak-teriak rebutan nama, maka rebutan jalan dulu. Carilah jalan itu, jalanilah jalan itu, selesai. Insya Allah kita akan digabungkan bersama mereka kalau kita berjalan di jalan mereka. Wabi Sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, diucapkan ucapan Ali ibn Abi Talib. radhiyallahu taala anhu hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzib Allah wa rasulah an yukadzdzib Allah oh, yukadzdzib atau yukadzdzab ها نعم أين الفاعل مبني للمجهول نعم إن كان مبني للمجهول فيقال يكذب أتريدون أن يكذب الله ورسوله إن كان مبني للفاعل فلا بد أن نسأل من الفاعل وهنا غير موجود لم يذكر إما ضمير مستتر وإما الصحيح هو مبني على المجهول فيقال أن يكذب الله ورسوله kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hadithun nasa ajak bicaralah manusia bima ya'rifun dengan apa yang mereka pahami apakah kalian mau didustakannya Allah dan Rasulnya apakah kalian menginginkan untuk didustakannya Allah dan Rasulnya ini khonifidina azakumullah kalimat yang sungguh bijak, kalimat yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib yaitu kalimat hadithun nasa bima ya'rifun. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Imam Bukhari memasukkannya dalam bab bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahatan an la yafhamu judul babnya dari dari Imam Bukhari itu menunjukkan fikihnya beliau. Dikatakan bab siapa yang mengkhususkan ilmu untuk satu kaum tidak kaum yang lain karena khawatir tidak mereka pahami. Karena khawatir mereka belum bisa memahami. Artinya bahwa Imam Bukhari berdalil dengan asar ini dan riwayat-riwayat yang semakna dengan ini untuk menunjukkan bolehnya kita menyampaikan sesuatu dan tidak menyampaikan sesuatu sementara karena khawatir mereka belum bisa paham, belum bisa mengerti. Ini adalah metode yang sangat bagus dan ini kalau tidak dipahami, kalau tidak kita mengerti, niscaya kita akan menyebabkan yukadzaballahu wa rasuluh menyebabkan didustakannya Allah dan Rasulnya. Harusnya pelajaran kelas 1 karena dia adalah orang baru, orang awam, baru kenal apa itu Islam, tiba-tiba disampaikan pelajaran yang tinggi, yang kelas 4, kelas 5, maka dia akan mengatakan, ah, nggak mungkin. Kok begitu? Kemudian menolak. Saya tidak percaya. Apa jadinya? Yang didustakan ayatnya dan hadisnya. Padahal kesalahannya kesalahan kamu. Sampaikan yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Maka pada saatnya kamu sampaikan yang itu tadi. Demikian ya ibn azakumullah yabda yubda bil ahammi fal aham. Asarnya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabiyun masyhur, Amirul Mukminin, Abu Hasan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Wa ahadul khulafa ar-rasyidin dan juga salah satu dari khalifah-khalifah yang lurus. Masyhur. Wa sababu hadzal qaul? Apa sebabnya Ali bin Abi Thalib mengucapkan seperti itu? Sebabnya wallahu a'lam ma hadatsa fi khilafatihi min kathrati iqbalin nas 'alal hadis. Sebabnya adalah wallahu alam karena banyaknya di masa khilafah beliau manusia-manusia yang menerima semua ucapan, semua berita diterima. Wa kathratul qissas wa ahlul wa'd dan banyaknya qissas, tukang cerita, tukang dongeng. Wa ahlul wa'd dan para penasehat juru-juru nasehat. Orang juru nasehat dan wa'at ini biasanya yang dipentingkan adalah perasaan. Yang dipentingkan bagaimana menjadikan orang itu betul-betul sampai menyentuh hatinya begitu. Kisahnya kadang benar, kadang salah. Kadang riwayat-riwayat yang sahih, kadang riwayat yang khayal. Kadang berita-berita dari Israelia. Ya berita-berita Israeliat tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa pula dikatakan salah. Kalau kita katakan benar, jangan-jangan itu dusta bikinan Bani Israel. Kalau kita katakan salah, jangan-jangan itu berita dari yang mereka dengar dari nabi mereka. Maka ikhwan azakumullah karena tercampurnya antara berita dua macam berita itu, maka tidak bisa dikatakan dengan tegas kecuali kalau ada penentangannya dalam Quran dan Sunnah maka kita katakan berita Israeliat itu batil bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada kecocokannya dengan Quran dan Sunnah, maka kita akan itu benar diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kalau tidak ada, diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Seperti rincian Ya'jud wa Ma'jud. Rincian Ya'jud Ma'jud panjang lebar dalam Israeliat. Yang dinukilkan dalam beberapa kitab. Kitab-kitab yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan bahan yang masih mentah yang disebutkan dengan sanadnya, dia tidak salah karena menyebutkan dengan sanadnya. Tapi kita yang menerima, jangan asal makan. Lihat sanadnya. Itu dia, dikatakan mentah. Harus diperiksa sanadnya sahih atau da'if. Apakah mausul atau munqati'? Apakah rawinya adalah rawi yang bisa diterima atau tidak dan seterusnya. Sehingga dalam berita-berita itu banyak berita-berita atau kalau tidak banyak tercampur berita-berita Israiliyat. Ikhwan Dikatakan di sini bahwa banyaknya al-qusas wa ahlul wa'ad fayatuna fi qisasihim maka mereka mendatangkan dalam kisah-kisah mereka cerita-cerita mereka hadis-hadis yang la tu'raf min hadzal qabil yang tidak dikenal dari mana berita-beritanya dari mana tidak bisa diketahui farubbama stankaraha ba'dun nasi waraddaha maka bisa jadi ada manusia yang menolaknya yang menentangnya yang ternyata setelah ditentang riwayat itu sahih. Bagaimana? Berarti didustakan Rasulullah SAW. Rasulullah yang berbicara orang itu nggak percaya. Inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib menyatakan hadisun nasa. Bima ya'rifun. Ajak bicara manusia, sampaikanlah berita-berita hadis-hadis pada manusia dengan apa yang mereka pahami. Dengan apa yang mereka bisa mengerti wa qad yakunu li ba'dihha aslun aw ma'nan sahih bisa juga berita-berita itu intinya benar tetapi rinciannya yang batil secara makna sahih tetapi lafat-lafatnya dari orang itu sendiri betapa banyaknya orang yang pandai mendramatisir seperti Ali Tontowi bisa menulis satu cerita, satu buku setebal jari ini, ya. tapi di mukodimahnya dia bilang bahwasanya terus terang dia bahwasanya inti dari kisah ini adalah apa yang diriwayatkan tentang penduduk Samarkand. Dinukil dalam kitab ini hanya enam baris. Bayangkan enam baris bisa jadi satu buku. Itu dari mana kata-katanya? Ya, ini cerita tentang Samarkand Penduduk Samarkand itu masuk Islam secara bersamaan ketika melihat keadilannya Islam. Pasukan kaum muslimin menyerang dan kemudian mengalahkan mereka, menduduki mereka. Tiba-tiba diutuslah seorang pemuda kepada khalifah. Disampaikan berita itu. Ditanya oleh khalifah, apakah mereka tidak memperingatkan kalian sebelum menyerang? Tidak. Tidak menawarkan keislaman sebelum menyerang? Tidak. Kalau begitu, panglima mereka yang salah. Kata si khalifah. Panggil dan dikatakan semua pasukan keluar dari Samarkand. Keluar dari Samarkand. Kemudian diulangi kembali. Wahai penduduk Samarkand. Aslim taslam. Masuk Islam kalian selamat. Atau kalau tidak, kalian membayar jizyah dan kalian aman. Kalau tidak mau kedua-duanya, maka kami akan menyerang kalian fisabilillah. Maka mereka mengatakan amanna, kami masuk Islam. Aslamna, kami masuk Islam seluruhnya. Ini cuma enam baris. Bisa jadi satu buku. Pemudanya, dialog antara pemuda dengan khalifah, dan seterusnya. Dari mana yang demikian? Ini khusus namanya. Ini khusus. Tukang cerita. Ikhwanifidin azakumullah. Kalau saja ada orang yang menentang, saya tidak percaya. Ternyata dia tidak percaya dengan sesuatu yang betul-betul terjadi. Karena intinya terjadi. Tetapi sesungguhnya dia tidak percaya dengan rinciannya tadi. Gara-gara dia menyampaikan bima la ya'rifun. Apalagi kalau berita-beritanya berita-berita yang gaib. Yang kadang susah diterima akal. Bayangkan kalau ternyata itu riwayatnya sahih. Kita sampaikan pada orang pemula. Ah, nggak masuk akal. Dia menentang. Salah siapa? Salah metodenya. Kenapa sampaikan yang itu? Sampaikan dulu. Kalau dia harus beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu dan sampaikan kepadanya akidah agar dia beriman kepada hal-hal yang gaib. Setelah itu rincian-rincian akidah sekian banyaknya, maka dia akan mudah untuk menerima berita kalau itu betul-betul dari Rasul. Kalau Rasulullah yang bilang, saya akan percaya. Kenapa? Sudah demikian. Kok tadi menolak sekarang menerima? Akidah sudah mantap di hati dan sudah tahu. Kalau Rasulullah SAW yang bicara, maka layan yantiqu anil hawa. nin huwa illa wahyun yuha. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini khususnya untuk para dai agar jangan sembarangan menyampaikan sesuatu sebelum waktunya akhirnya yukadzabullah wa rasuluh Allah akhirnya ditentang oleh mereka dan Rasulullah SAW ditentang gara-gara si dai tadi tidak mengerti metode dakwah sama sekali dan tidak mendengar nasihat dari Ali bin Abi Thalib hadithun nasab bima ya'rifun. Sampaikanlah pada manusia apa yang bisa mereka pahami. Yani ala qadri ukulihim. Sesuai dengan akalnya. Sesuai taraf pemahamannya. Sesuai dengan kelasnya lah. Kelas berapa dia sampaikan sekelasnya. Nanti meningkat sedikit demi sedikit. Maka dia akan paham. Tetapi kalau loncat seringkali yukadzabullah yukadzabullah wa rasuluh karena sebab tersebut karena sebab loncatnya materi yang disampaikan. Ikhwanifidina azakumullah dalam hal ini perlu disampaikan pula. Bahwasanya beberapa masyaih para ulama mengingatkan kepada ahlus sunnah. Bahwasanya urusan masalah tahdir itu bukan untuk orang-orang awam sembarangan manusia. Itu adalah untuk dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang sudah mengerti sunnah agar bisa menjaga sunnahnya agar bisa menjaga agamanya. Sehingga bukan untuk konsumsi semua tingkatan dan lapisan kaum muslimin. Bukan demikian. Sehingga akan jadi fitnah. Orang yang baru mengerti nggak ngerti apa-apa tiba-tiba mendengarkan oh ini isinya ngamuk, pulan kada, pulan pendusta, pulan iblis, pulan apa lagi, oh mal'un dan seterusnya. Ini ajaran apa ini? Akhirnya apa yang dicerca? Salaf yang dicerca. La haula wa la quwata illa billah salafus salih dicerca gara-gara kamu, gara-gara kita. Maka ikhwanifidina azakumullah harus lihat siapa yang diajak bicara. Dan lihat tingkatan dan kelasnya. Dengan dalil atau dengan apa yang kita dengar dari Ali bin Abi Thalib. Hadithun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara manusia dengan apa yang mereka pahami. Ketika kita meminta kepada Syekh Khalid untuk menerjemahkan bukunya. Ijma' ulama, kesepakatan para ulama untuk mentahdir ahli bid'ah. Buku ini saya akan saya terjemahkan ini saya bagaimana? Kata saya jangan. Itu bukan untuk konsumsi orang awam. Dilarang. Gak boleh terjemahkan dulu. Karena itu untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang memang tingkatannya sudah paham. Sudah mengerti. Ikhwanifidina azakumullah. Sebagai penutup. Apa yang kita sampaikan ini sebagai nasihat. Nasolah taufiq Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.